Baik, Assalamualaikum. Saya menikah sudah 8 bulan dan sedang mengandung sejak awal pernikahan. Eh, dan sedang mengandung. Sejak awal pernikahan, suami saya tidak pernah menafkahi secara lahir. Eh, sudah 3 bulan terakhir saya tidak, saya sudah tidak pernah mendapat nafkah batin. Yang ingin, yang ingin saya tanyakan, apakah dengan hal yang demikian secara tidak langsung suami saya telah menjatuhkan talak pada saya dan apa yang harus saya perbuat? Mohon jawabannya. Iya. Uh, di keadaan seperti ini, 8 bulan tidak ada nafkah secara lahir, ya, demikian pula 3 bulan terakhir tidak ada nafkah secara batin, ya, ini tidak menjadikan otomatis jatuh talak. Tidak menjadikan otomatis talak itu jatuh. Talak itu jatuh ketika Nabi eh, ketika suaminya mengatakan kamu talak. Karena talak itu di tangan suami. Talak itu di tangan suami. Hanya saja dalam keadaan terzolimi seperti ini, si istri bisa mengajukan gugatan cerai atau dikenal dalam Islam dengan nama khulu. Khulu. Iya. Dia boleh menggugat cerai suaminya pada badan yang berwenang di Indonesia, KUA misalnya. Iya mengajukan gugatan cerai. Nah, yang mana kawa ini nanti akan memfasilitasi dengan suaminya apa yang dia inginkan. Ya, kalau memang pada akhirnya eh, apa namanya tujuannya suami hanya untuk menggantung atau membiarkan istrinya terkatung-katung, maka eh, pihak kawa ini berwenang untuk apa memaksa suami untuk apa? Memaksa suami untuk menceraikannya, menceraikan istrinya agar tidak menzalimi istrinya. Ya, ada kulihat eh, sekali lagi sekedar amalan seperti itu tidak menunjukkan talak otomatis tidak eh, tapi dia boleh mengajukan gugatan cerai Mengaju, mengajukan apa mengajukan khulu jika memang dia merasa dizalimi oleh oleh suaminya iya Allah alam